بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنحن في درسنا بارك الله فيكم في مادة العقيدة وفي هذه الرسالة اللطيفة المباركة للإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي وبشرح يسير للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد شاء الله مقدمة ini sudah kita tidak terjemahkan lagi karena setiap pertemuan beliau mengucapkan ucapan ini. وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أواخر المقدمة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه في القواعد المتعلقة بأسماء الله جل وعلا وصفاته dan pembahasan kita telah sampai di akhir pembahasan tentang kaidah-kaidah yang berkaitan tentang penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. فإذا قال قائل إلى كم تنقسم صفات رب العالمين سبحانه وتعالى من حيث الثبوت والنفي فالجواب عند من بارك الله فيك نعم تنقسم إلى قسمين إلى صفة إلى قسم من الصفات ثبوتية وإلى قسم من الصفات سلبية Jika seseorang bertanya, berkata, terbagi berapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari sisi penetapan dan penapiannya? Maka beliau atau salah seorang ikhwan menjawab bahwasanya terbagi menjadi dua bagian yaitu sifat thubutiyah dan sifat salbiyah. فما هي الصفات الثبوتية لرب العالمين سبحانه وتعالى ما تعريف الصفة الثبوتية والصفات الثبوتية نعم ما أثبتها رب العالمين عز وجل لنفسه أو أثبتها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم Kemudian beliau bertanya, apa definisi sifat subutiyah? Maka dijawab yaitu apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan pada dirinya ataupun yang ditetapkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. السؤال الآخر ما معنى الصفات السلبية نعم السلبية أي المنفية التي نفاها رب العالمين عز وجل عن نفسه Kemudian apa yang dimaksud dengan sifat salbiyah? Enam jawabannya adalah sifat yaitu sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. فيجب علينا أن نثبت الصفات الثبوتية وأن ننفي الصفات السلبية Maka wajib bagi kita untuk menetapkan segala sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan pada dirinya dan juga sebaliknya menafikan, meniadakan segala sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah tiadakan dari dirinya. ومع نفينا للصفات السلبية نثبت كمال ضدها Bersamaan dengan itu, ketika kita menafikan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah nafikan dari dirinya, maka kita wajib menetapkan lawan dari sifat enam yang dinafikan tersebut. Yaitu menetapkan sifat kesempurnaan yang merupakan lawan dari sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين فما هما أو إلى ثلاثة أقسام فما هن نعم إلى ذاتية وفعلية وهنالك قسم وهي ذاتية من وجه وفعلية من وجه آخر بارك الله فيك يقال إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام لا بأس Kemudian sifat thubutia ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama sifat zatiyah, kemudian yang kedua sifat fi'liyah, dan yang ketiga adalah adalah sifat yang dari satu sisi itu adalah zatiyah dan juga sekaligus fi'liyah. Sifat zatiyah dan sekaligus sifat fi'liyah. الصفات الذاتية ما معنى صفة ذاتية ما معنى الصفة الذاتية نعم الصفة الذاتية والصفات الذاتية هي التي لم يزل سبحانه وتعالى ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر والوجه واليد وغيرها من الصفات Kemudian apa yang dimaksud dengan sifat zatiyah dijelaskan yaitu hiyallati lam yazal wala yazal muttasifan biha yaitu sifat yang senantiasa terus menerus disandang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mendengar dan melihat demikian pula sifat wajah. وما معنى الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته جل وعلا إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها قال كالاستواء Demikian pula apa yang dimaksud dengan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan masyiahnya Allah, kemauan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, Allah melakukannya dan apabila Allah tidak menghendakinya, maka Allah pun tidak melakukannya. Seperti sifat istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. فالاستواء شاءه سبحانه وتعالى فاستوى على عرشه الرحمن على العرش استوى شاءه ففعله maka sifat istiwa ini adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala maka Allah pun Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Qala wal maji' ay sya'ahu سبحانه وتعالى وما هو الدليل وجاء ربك يعني يوم القيامة والملك صفا صفا شاءه سبحانه وتعالى ويفعله عز وجل فنؤمن به Demikian pula sifat al-maji kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, apabila Allah menghendakinya maka Allah pun akan datang dan disifati dengan sifat ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, yaitu maksudnya nanti pada hari hari kiamat وهكذا صفة النزول في الثلث الأخير من الليل شاءه سبحانه وتعالى ففعله كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين أن رب العالمين جل وعلا ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وذلك كل ليلة Demikian pula seperti sifat an-nuzul. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghendakinya maka Allah pun melakukannya turun di setiap malam di sepertiga malam terakhir sebagaimana yang Rasulullah SAW beritakan bahwasanya yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala ya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir bahwasanya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala senantiasa turun ke langit terdekat di setiap sepertiga malam terakhir kemudian Allah akan berkata siapa yang berdoa meminta niscaya aku akan mengabulkannya dan siapa yang memohon ampun padaku aku akan memberikan ampunan padanya dan itu di setiap malamnya di sepertiga malam terakhir وصفة الاستواء والمجيء والنزول لرب العالمين سبحانه وتعالى هذه صفات تليق به عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير dan sifat istiwa bersemayamnya Allah di atas arsnya demikian pula sifat al-maji Naam demikian pula an-nuzul turunnya Allah ini adalah sifat-sifat ini naam adalah sesuai dengan apa yang layak sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan nam istiwanya ataupun datangnya ataupun turunnya para makhluknya. ثم ضرب المصنف رحمه الله تعالى مثلا للصفة الذاتية الفعلية فما هو المثال الذي ذكره للصفة الذاتية الفعلية تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر نعم ذكر صفة الكلام قال فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما وباعتبار أحد الكلام هو صفة فعلية لأن الكلام متعلق بمشيئته يتكلم بما شاء متى شاء Kemudian boleh menyebutkan tentang sifat fi'liyah dzatiyah yang ditinjau dari satu sisi nah bahwa dia fi'liyah dan juga sisi yang lain dia juga sekaligus sifat dzatiyah. Contohnya seperti sifat al-kalam. Nah, sifat ya asal dari sifat al-kalam ini bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa disifati bahwa Allah itu berbicara. Nah, dan dari satu sisi, buat dia dianggap sifat fi'liyah karena Allah Subhanahu wa taala berbicara kapan dia mau dan kepada siapa dia mau berbicara. Jadi tinjau dari satu satu persatunya. Enam, kepada siapa Allah berbicara yang dia kehendaki maka ini disebut dengan sifat fi'liyah karena ini terkait dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang asal sifat itu ada dia Naam sifat zatiyah. Dia sifat zatiyah karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa disifati sebagai zat yang berbicara. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه الفرع الرابع أي من فروع القاعدة الثالثة في صفات رب العالمين جل وعلا قال كل صفة من صفات الله عز وجل فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة Kemudian beliau berkata al-far'u rabi' cabang yang keempat dari enam kaidah yang ketiga kullu sifatin min sifatillah bahwa setiap sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala fa innahu yatawajjahu 'alaiha thalathatu as'ilah wa tertuju padanya tiga pertanyaan السؤال الأول هل هي حقيقية ولماذا أي ولماذا نؤمن بأنها حقيقية كما سيأتي معنا السؤال الثاني هل يجوز تكييفها الجواب لا يجوز ولماذا لا يجوز تكييفها كما سيأتي معنا السؤال الثالث هل تماثل صفات المخلوقين الجواب لا ولماذا كما سيأتي معنا سؤال yang bertanya pertama hal hiya haqiqatun walimada ya, apakah sifat tersebut adalah sifat yang hakika yang hakiki atau bagaimana hal yajuzu takifuha, soal athani yang kedua apakah boleh kita mentakyif membagaimanakannya walimada atau ya bagaimana apakah boleh atau tidak jawabannya tentunya tidak boleh kita beliau kemudian yang ketiga hal tumathilu sifatul makhlukin apakah sifat-sifat itu sama ataupun menyerupai dengan sifat-sifat para makhluk? Walimada atau baga bagaimana? Tentunya jawabannya tidak diperkenankan untuk kita mengatakan bahwa itu sah sama. فجواب السؤال الأول هل هي حقيقية نعم حقيقية لماذا قال لأن الأصل في الكلام الحقيقة الأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل عنها أي عن هذه الحقيقة إلا بدليل صحيح يمنع منها Maka jawaban dari soal yang pertama, hal hiya haqiqatun? Apakah sifat-sifat itu adalah hakiki? Ya. Maka beliau mengatakan menjawab, "Na'am, haqiqiyatun." Sifat-sifat itu ya demikian hakik, hakikat, hakikatnya. Sebenarnya. Kenapa? Lianna al-asla fil kalam al-haqiqah. Karena pada asalnya pada pembicaraan itu adalah hakikatnya ya yang diinginkan ya adalah pada asalnya dalam pembicaraan itu adalah hakikat fala yu'dalu anha illa bidalilin sahihin yamna'u minna maka kita tidak boleh berpaling dari hakikat itu enam ke makna yang lain kecuali dengan dalil yang sahih yang menghalangi kita ya untuk apa memakai hak, makna hakikat tersebut. وجواب السؤال الثاني هل يجوز تكييفها لا يجوز تكييفها لماذا لقوله جل وعلا ولا يحيطون به علما ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات رب العالمين سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكيف الصفات لرب العالمين عز وجل Kemudian jawaban dari soal yang kedua, hal nam hal yajuzu takyif apakah diperbolehkan untuk mentakif mempertanyakannya, membagaimanakannya, boleh mengatakan la yajuzu takyifuha, tidak diperbolehkan untuk mentakifnya, yaitu mempertanyakannya, membagaimanakannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yuhituna bihi ilma" dan mereka ya tidak mampu untuk menjangkau ya Naam Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan mereka makhluk itu tidak mampu untuk mengetahui dan menjangkau Naam apa-apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيف إدراك كيفية صفات الله karena akal itu tidak akan mungkin dapat menjangkau kaifiahnya ya enam sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala وجواب الثالث لا تماثل صفات المخلوقين يعني هل تماثل صفات المخلوقين الجواب لا تماثل صفات المخلوقين لماذا لقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولان الله عز وجل مستحق للكمال الذي لا غايه فوقه فلا يمكن ان يماثل المخلوق فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأنه ناقص أي لأن المخلوق ناقص Kemudian jawaban yang ketiga Ya, apakah diperbolehkan untuk kita mentamsil menyerupakan Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau la tumathilu sifatun makhlukin. Bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan sifat-sifat makhluknya. Liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dengan Allah wa Allah mustahiqqun lil kamal alladzi la ghayata fawqah karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak untuk mendapatkan sifat-sifat yang sempurna itu yang tidak ada batasannya ya, tidak ada akhir kesudahan batasannya la ghayata fawqah ya tidak ada lagi bat, tidak ada batasan eh, paling tingginya ya di atasnya lagi fala yumkinu ayyumathilal makhluk maka tidak akan mungkin sifat-sifat itu sama dengan sifat makhluk li'annahu naqis karena makhluk itu adalah makhluk yang disifati sebagai makhluk yang serba kekurangan. Naam. ثم ذكر الشيخ العلامة رحمة الله تعالى عليه الفرق بين تمثيل وتكييف وضرب لذلك أمثلة قال والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل هو ذكر كيفية الصفة التكييف والتمثيل بينهما فرق قال فالتمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل وأما التكييف فهو ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل قال مثال تمثيلي أن يقول قائل يد الله كيد الإنسان ومثال التكييف أن يتخيل ليد الله عز وجل كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين فلا يجوز هذا التخييل وأيضا لا يجوز ذلك التكييف قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan perbedaan antara tamsil dengan takyif. Beliau mengatakan at tamsilu wal farqu baina at-tamtsili wat takyif dan perbedaan antara tamsil dengan takyif anna tamsil bahwasanya sesungguhnya tamsil itu kata beliau adalah zikru kaifiyatus sifah yaitu menyebutkan kaifiyah itu bagaimana pembagaimanaan sifat tersebut muqayyadatan bimumathil kemudian dia kaitkan ya penyebutan kaifiyah tersebut dengan sesuatu yang sama dengannya. 6. Wat takyifu sementara at-takyif zikru kaifiyati sifah. Penyebutan ya kaifiyah sifah. 6. Bentuk ataupun sifat ghairu muqayyadatin bimumathilin tanpa dia menggandengkan ataupun membarengi dengan sesuatu yang dia permisalkan dengannya. Kalau yang pertama dia sebutkan ya, dan sesuatu yang sama dengannya. Kalau yang kedua ini, ya dia tidak menyebutkan sesuatu yang sama dengannya. Contohnya misalul tamsil, contohnya yang tamsil, ayakul al-qailu seseorang berkata yadullahi kayadil insan. Tangan Allah sama dengan tangan manusia. Ini tamsil. Dia menyebutkan Naam. Pemisalannya. Wa mithalu takif dan contoh takif ayat ayatakhayyala ya seseorang mengkhayalkan liyadillahi bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala itu kaifiyah ayatakhayyala liyadillahi kaifiyatan muayyana. Ya dia mengkhayalkan bahwa tangan Allah itu memiliki kaifiyah model bentuk tertentu. La mathilalah yang tidak ada yang semisal dengannya fi aidil makhlukin yang ada pada tangan-tangan manusia. Kata beliau fala yajuzu hadat takhayyul maka ini menghayalkan yang seperti tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah itu Maha melihat lagi Maha mendengar. Mendengar dan lagi Maha melihat. وناخذ ايضا لهذا الفرع مثالا اخر فمثلا الوجه نثبت لله سبحانه وتعالى ما اثبته لنفسه بان له وجها يليق بجلاله سبحانه وتعالى وجها حقيقيا Kita akan mengambil contoh yang lain kata beliau seperti sifat al-wajah. Maka kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala kita mensifati Allah bahwasanya Allah memiliki wajah dan wajah tersebut adalah wajah yang layak bagi Allah yang sesuai ke, bagi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan wajah makhluknya. إذن هذا السؤال أو هذه الأسئلة الثلاثة نوجهها إلى هذه الصفة. السؤال الأول هل صفة الوجه صفة حقيقية لله عز وجل؟ ولماذا؟ الجواب صفة الوجه صفة حقيقية لله عز وجل لماذا نفس الجواب تقول لأن الأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل عنها أي عن هذه الحقيقة إلا بدليل صحيح يمنع منها Kemudian kata beliau kita sekarang akan menerapkan tiga pertanyaan ini kepada sifat wajah. Nah, yaitu pertanyaan yang pertama tentang apakah sifat-sifat Allah itu hakikat. Maka, nah seperti sifat al-wajah kata beliau, nah bagaimana dengan sifat eh, wajah Allah bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat wajah ini apakah ini hakikat atau tidak? Maka tentu jawabannya adalah enam hakikat. Ya, bahwasanya benar-benar wajah yang diinginkannya adalah wajah yang sebenarnya. Nah, wajah yang sebenarnya. Kenapa? Karena pada asalnya ucapan itu, pembicaraan itu adalah yang diinginkan dari pembicara adalah hakikatnya. Tidak boleh kita memalingkan atau berpaling dari makna hakikat ini ya. Nah, sampai ada dalil yang sahih yang memalingkan dari darinya. السؤال الثاني هل يجوز تكييف صفة الوجه لرب العالمين سبحانه وتعالى فنذكر كيفية لها في الخيال الجواب لا يجوز لماذا لقوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله جل وعلا Kemudian pertanyaan yang kedua, ah, apakah boleh kita mengkaifiyah yang bagaimana sifat wajah ini bagi Allah Subhanahu wa taala maka jawabannya tentunya tidak diperbolehkan. Nah, tidak ya diperbolehkan kita untuk membagaimanakan ataupun menyebutkan kaifiyah tersebut dalam khayalan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la yuhituna bihi ilma." Dan mereka tidak akan mampu menjangkau ya, nah pengetahuan mereka tidak akan mampu menjangkau ya, pengetahuan mereka tidak akan mampu untuk menjangkau apa-apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Aswalu tsalitsu هل هذه الصفة صفة الوجه تماثل صفات المخلوقين الجواب لا ولماذا الجواب لقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأن المخلوق ناقص Kemudian soal yang ketiga, apakah wajah tersebut sama dengan wajah makhluknya? Maka tentunya jawabannya tidak. Ya mengapa? Karena Allah berfirman, "Laisa kamitsli syai' basir." Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mustahiqqun lil kamal yang tidak ada akhir batas kesudahannya. Allah Subhanahu wa taala dia adalah Allah zat yang maha sempurna yang berhak mendapatkan kesempurnaan yang di mana kesempurnaan tersebut ya tidak ada apanya batasannya, akhirnya, akhir kesudahannya. Sementara makhluk itu apa nah? Nakis sifatnya kurang. Nah, ada akhir kesudahan dari makhluk itu. Maka ini tidak diperbolehkan kita melakukan perumpamaan ataupun penyerupaan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk-makhluknya. وعلى هذا فقس في بقية الصفات الثبوتية لرب العالمين سبحانه وتعالى maka berdasarkan ini apa yang telah disebutkan ini kaidah yang telah disebutkan ini ya engkau mengkiaskan ya terhadap sifat-sifat yang lain di antara sifat subutiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. فمثلا صفة الاستواء على العرش Contohnya lagi seperti sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal hiya haqiqiyatun? Al-jawab na'am. Al-istiwa suwa'un haqiqi. Yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti contoh al-istiwa bersemayamnya Allah di atas arsnya. Apakah ini hakikat? Bahwasanya Allah benar-benar bersemayam di atas arsnya, maka kita katakan iya. Ya, ini hakikatnya. Nah ini apa? Ya hakikat dari enam istiwa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsnya. Tentunya istiwanya Allah Subhanahu wa taala ya yaliqu bi jalalih wa azamati. Sesuai yang layak bagi keagungan dan kebesaran Allah dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. هل يجوز تكييفه أو تمثيله الجواب لا يجوز تكييفه ولا تمثيله فإنه جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته Nah, apakah kita diperbolehkan untuk mengtakif, menghayalkan ataupun membagaimanakan dalam khayalan-khayalan kita ataupun melakukan tamthil dengan menyebutkan sesuatu yang dari para makhluknya menyerupakannya Nah, maka kata beliau tidak diperbolehkan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Tidak pada zatnya dan juga tidak pada sifat-sifatnya. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى Oleh karena itu, ketika seseorang datang kepada Imam Malik rahimahullahu taala Orang itu membacakan ayat. Ya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Naam. Maka laki-laki itu pun berkata, "Kaifal istiwa?" Bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu? فطاطا الامام مالك رحمه الله تعالى راسه حتى علته الرحضاء بمعنى تصبب العرق من جبينه ثم رفع راسه فقال الاستواء معلوم حقيقة ومعلوم فهو العلو اللائق به سبحانه وتعالى على عرشه قال والكيف غير معقول غير معقول لا تدركه عقولنا ولا يجوز تكييفه ولا تمثيله والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب ثم طرد ذلك السائل من مجلسه Kemudian ketika Imam Malik rahimahullah taala ditanya tentang kaifal istiwa, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala, maka Al Imam Malik rahimahullah langsung menundukkan kepalanya dan beliau saat itu mengalir air keringat dingin dari apa namanya dari uh, jabin ya dari enam kening atau apa enam jidat beliau enam kemudian setelah itu beliau kembali mengangkat kepalanya sambil berkata al istiwa ma'lum wa namanya istiwa Ya, istiwa itu malum, eh, sudah diketahui maknanya. Yang bermakna al-ulu. Ya, enam. Yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Istiwa ma'lum. Bahwasanya istiwa sudah diketahui makna istiwa. Wal kaifu ghairu ma'qul. Sementara kaifianya tentang cara bagaimananya Allah beristiwa itu akal kita tidak akan mampu untuk menjangkau mengetahuinya. Nah, wasu'alu anhu bid'ah. Dan mempertanyakan perkara ini adalah suatu perkara kebid'ahan. Wal imanu bihi wajib dan mengimaninya bahwa Allah itu beristiwa yang yaliku bijalali sesuai dengan keagungan dan kebesarannya adalah wajib hukumnya. Kemudian kata beliau orang tadi pun diperintahkan oleh Imam Malik supaya orang ini di diusir. Ya diusir dari tempat beliau, dari majelisnya. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة فيما نرد به على المعطلة قال المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته ويحرفون النصوص عن ظاهرها ويقال لهم أيضا المؤولة Kemudian kata beliau, al qaidatu rabi'atu, kaidah yang keempat, fi manaruddu bihi 'alal mu'attilah. Kaidah yang keempat yang dengannya kita bisa membantah orang-orang mu'attilah dan orang-orang mu'attilah itu adalah kata beliau di sini al muattilah humul ladzina yunkiruna syai'an min asma'illahi aw sifatih wa yuharrifuna an-nusus 'an zahiriha wa yuqalu lahum al-mu'awwilah. Al-mu'attilah siapa mereka itu? Kata beliau mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ataupun mengingkari sifat-sifatnya dan mereka mentahrif ya meroba nas-nas ya dari mereka memalingkan nas-nas dari makna yang zahir wa yuqalu lahum dan juga di antara gelaran mereka yang lain nama lain mereka adalah al-muawwilah قال والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أولا أن نقول إن قولهم الذي قالوه خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح أولا أن قولهم هذا خلاف ظاهر النصوص فالنصوص على أن لله سبحانه وتعالى وجها وهم يقولون ليس وجها بل الوجاهة والنصوص على أن لله عز وجل يدا وهم يقولون ليست يد حقيقية ولكن المراد بها القوة وهكذا فنقول إن قولهم هذا خلاف ظاهر النصوص Kemudian kata beliau والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول kaidah secara umum yang dengannya kita bisa membantah mereka, kita katakan inna qawlahum khilafu zahirin nusus. Sesungguhnya ucapan mereka, ucapannya orang-orang Mu'attilah ataupun disebut dengan al muawila ini adalah menyelisihi zahirnya nas-nas. Nah, mereka apa? Menyelisihi zahir dari nas-nas. Ayat-ayat Al-Qur'an ataupun sunnah. Seperti kata beliau mencontohkan ya dalam syariat kita disebutkan bahwa Allah memiliki wajah sementara mereka memaknai al-wajah dengan al-wijahah. Al-wijah. Misalkan. kedudukan. Enam. Kemudian juga dalam nas disebutkan bahwasanya Allah memiliki tangan. Mereka artikan ya dengan al-quwa, kekuah, kekuatan. Nah, maka ini ya menyelisihi zahirnya dari nas-nas baik ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam. الأمر الثاني نقول أن قولهم خلاف طريقة السلف فنقول هذه الطريقة التي تسلكونها مخالفة لطريقة السلف الصالح Kemudian jawaban yang kedua bahwasanya sesungguhnya ucapan mereka tadi adalah khilafu tariqatis salaf. Ya. Enam, bahwasanya ucapan mereka, metode yang mereka tempuh, jalan yang mereka tempuh adalah menyelisihi tariqahnya, jalannya. Ya. Enam, para salaf. Maka kita katakan kepada mereka bahwasanya jalan yang kalian tempuh, cara yang kalian tempuh ketika kalian mentawil nam al-wajah dengan al-wijah kedudukan ataupun tangan dengan kekuatan kita katakan bahwa ini apa kalian menyelisihi jalannya para salafus saleh al-amru thalith أن قولهم ذلك ليس عليه دليل صحيح نعم juga jawaban yang ketiga وليس عليه دليل صحيح buat apa yang mereka katakan itu tidak memiliki dalil yang sahih قال وربما يكون في بعض الصفات أي من الرد عليهم ربما يكون وجه رابع أو أكثر يعني من عدة وجوه الوجه الرابع الوجه الخامس الوجه السادس في الرد على من على المعطلة والمؤولة Kemudian kata beliau dan boleh jadi pada sebagian sifat-sifat bisa kita membantah bantahan yang keempat atau lebih. Eh dari banyak sisi kita bisa membantah mereka mereka selain dari tiga enam apa yang telah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. وبهذا فرغنا بارك الله فيكم وانتهينا وأنهينا القواعد الهامة في الأسماء والصفات التي ذكرها محمد بن صالح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه للمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ويأتي معنا إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم الدخول في متن لمعة الاعتقاد مع الشرح للشيخ محمد بن صالح العثيمين Maka dengan ini kita katakan bahwasanya selesai dari mukaddimah uh, kitab ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, mukaddimah pendahuluan dari kitab Lum'atul I'tiqad dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk membaca matan yaitu Lum'atul I'tiqad sekaligus bersama dengan syarahnya ditulis oleh ابن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا نسأل من الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا إلى هنا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم